Huhi dia lelaki Huma mereka berdua Humhim mereka lelaki Hadiah wanita Huma mereka berdua Huna nama mereka wanita Kakamu lelaki Kuma kalian berdua Kum kalian lelaki Laki kamu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami